dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Khadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya, untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.